Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sahabat kesemuanya yang senantiasa dalam keberkahan ya Semoga di kesempatan hari ini terbangun dengan kesyukuran yang sangat luar biasa Baik sahabat kesenang rasanya setiap Jumat pagi kita belajar bagaimana memanage rumah tangga ya Menghadirkan di dalam sur, uh, menghadirkan surga di dalam rumah dalam program Rumah ke Syargaku. Baik, hari ini kita bakal belajar bareng bersama guru-guru kita sahabatku. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menambah keilmuan kita ya yang akhirnya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik bersama Muti ada rekan Muti Om Ria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti Iya demam hmm Dikit. <laughs> Bersin-bersin ya. Hmm. Gak usah dimik om. Uh, gitu ya. iya. Pastinya tetap semangat belajar ya om. Pasti. Baik. Memutik. Untuk sebuah rumah tangga idaman. <laughs> rumah tangga ini impikan ya. Om Riyad mengimpikan rumah tangga seperti ya Ya, yang damai, yang rukun, mm-hmm. muti bahagia. Iya. Dan anak-anak juga sehat-sehat semuanya. Mm-hmm anak-anak juga nurut ya Om Riyad ya dan anak anak itu anak-anak yang penghantar kita ke surga. Surga. Hmm. Baik. Cuman pada saatnya anak itu kan nggak terkendali. Iya. Akhirnya antara suami istri itu beda dalam mengasuh anak. Iya nggak? Iya. Sering nggak? Sering, Sering pastinya. Om Red pengennya A, istri pengennya B, B. Ya kan? Anaknya bingung. Akhirnya anaknya ke tetangga. <laughs> Baik, pagi hari ini Om Red kita bakal belajar, belajar bersama bareng. Buya mm. dan juga Bang Hak dengan satu tema sangat menarik, suami istri kompak mengurus anak, anak. mendidik anak. Mm. Suami istri mm. kompak mendidik anak ya. Baik, sudah hadir bersama kita semua ya. Buya dan juga Bang Hak. Kita sapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu Buya Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat Buya ya. Amin, sehat. Alhamdulillah. Allah dan kita hari ini belajar lagi. Amin ya. Insya Allah. Baik, bersama Buya ada abang kita. Abang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi abang. Alhamdulillah. Kayaknya cepet ya hmm. bang. Perasaan tadi sore kita barusan siaran. Iya, ketemu lagi di pagi. <laughs> Baik, sehat selalu Abang ya. Alhamdulillah. Baik, dan kita juga berharap sahabatku semuanya tetap dengan kondisi sehat walafiat dan dalam keberkahan amin, ya. Amin. Baik, hmm. begitu juga media partner kami ya Om Red ya, ya. yang sudah melalui 92 Kamasan FM Cirebon ya. Terima kasih untuk Radiku Kuningan 104,8 FM, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Wadi 88,0 FM Sukabumi, Radio Q 94,1 FM Bandung. Berikutnya Om Red. Radio Samara Suara di 96,2 FM Tulungagung, uh-huh. Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan juga Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa, Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Kepulauan Karimun Kepulauan Riau, juga ada Radio streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam, 90,9 eh, FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga Radio Panua 103,8 FM atau Gorontalo. Ya. Hmm? Baik, subhanallah ya. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita bakal belajar menuju Buya dan juga Bang Hak, Buya hmm. dan juga Abang. Pagi ini temanya suami istri kompak mengurus anak. anak, mendidik hmm. anak ya. Silakan Om Pria dilanjut yang berpengalaman. <laughs> ya kita akan belajar belajar bareng dengan Buya. Iya. Abang dulu apa Buya dulu nih? <laughs> Buya silakan Buya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai Bang Hak dan eh, juga Muti, iya, juga iya, Bang Ria. Iya, Bu. Dan para pendengar dimanapun Anda berada di Indonesia, dan di luar Indonesia. Ya. <laughs> Karena banyak saudara-saudara kita yang berada di negeri seberang sana itu juga hmm, mendengar suara ini. Iya. Semoga apa yang mereka dengar adalah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kekompakan suami istri, ayah dan ibu di dalam mm -hmm. mendidik anak itu adalah syarat utama di dalam sebuah pendidikan. Setelah mereka sama-sama tahu tentang masa depan dan kebenaran. Jadi masa depan, kebenaran, -hmm. baru kekompakan. Jadi masa depan yang sesungguhnya seperti apa? Mm. Kemudian kebenaran itu kayak apa? Ini harus. Kemudian setelah itu baru ada kekompakan itu. Sehingga kompak di dalam kebatilan juga tidak baik. <laughs> Iya, ya. <laughs> kompak di dalam masa depan yang tidak jelas juga tidak baik. Misalnya kompak di dalam urusan masa depan dunia saja, tidak ada akhiratnya juga tidak ada guna. Artinya setelah mereka mengerti masa depan anak kita adalah dunia baik, akhirat baik, Kan begitu ya? ya. Dunia baik, akhirat baik. Kemudian tahu hak dan batil, mana yang benar dan mana salah. Hmm. Maka setelah itu ada kekompakan. Nah, kekompakan. Biarpun itu keban kebenaran dan biarpun itu masa depan akhirat, coba caranya tidak kompak itu bisa menjadikan seseorang anak itu kebingungan ya tadi Muti sebutkan bisa tidak mau mendengar orang tuanya karena mau mondokkan anaknya saja ribut berantem Padahal <laughs> kebaikan. Urusnya anak, ya. menyekolahkan kebaik untuk menuju kebaikan tapi ternyata tidak dengan kekompakan. Hmm. Maka ini suatu musibah ya. Jadi uh, setelah seorang tua itu tahu masa depan yang akan dicari oleh anaknya atau yang akan diberikan kepada anaknya eh, atau yang dipersiapkan untuk anaknya yaitu masa depan akhirat dan masa depan dunia. Ya. Artinya jangan sampai lepas ini pemahaman makna ini. Jadi bukan kita kita tidak ingin menjadikan anak kita anak dunia yang hanya melimpah ruah hartanya banyak setelah itu masuk neraka tidak. Ada masa depan yang panjang sekali yaitu apa? Setelah, eh, setelah kehidupan di dunia ini. Nah, setelah orang tua tahu ini, berarti anak kita akan kita bawa kemana? Ke sana. Baik. Dan kebenaran ya, kebenaran yang yang akan ia tempuh. Artinya jalannya juga tahu gitu loh. Mm-hmm. Tujuannya tahu, jalannya juga tahu tahu jalan ya. kebenaran itu mana. Nah, kemudian jalan itu ada macam-macam. Ya, kalau kita mau ke Bandung itu bisa lewat uh, lewat Kuningan, Talaga, sana mana itu ya. lewat daerah sana. Ya, bisa lewat daerah uh, lewat Majalengka, lewat Majalengka mhm. atau lewat ini lewat uh, lewat, lewat Sumedang. Ya. Artinya begitu. Lah, di saat sudah tahu tujuannya, kemudian uh, Benaran. kebenarannya itu adalah berbilang misalnya adalah maka di sini ada khilaf maka biarpun ada khilaf tidak boleh kita berselisih di sini dengan anak kita, hmm. di hadapan anak kita. Kita berpikir dulu, musyawarah duduk yang baik dengan eh, eh, dengan pasangan. Kira-kira anak kita kita hantarkan ke sana lewat mana jalurnya? Kan hmm. Kan begitu. Ya. Lewat yang ini atau ini, ada diskusi yang panjang. Ada sebagian yang mengatakan bahasanya, oh saya harus lewat sini biasanya. Tapi jangan di depan anak berdebat semacam itu. Iya. Jangan di depan anak berdebat yang semacam ini. Baru setelah kita jelas, nanti kita pilihkan satu. Satu jalannya kan. akan. Nah, kalau ternyata Nah ini nanti ternyata di dalam mendiskusikan ini pun adalah tanda kebahagiaan, tanda keindahan karmisan. Sifatnya musyawarah yang baik kan begitu? Iya betul. Jadi membiasakan musyawarah yang baik ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam rumah tangga. Gak ada namanya eh ego. Ego, ego itu membunuh uh, uh, kerinduan untuk bermanja-manja. Ego hmm. itu membunuh kerinduan untuk berkasih sayang. Karena apa? Ego Ego bagaimana kasih sayang dia muncul karena ada hmm. ego. Seorang suami tidak pernah mau memperhatikan yeah. istrinya, tidak mau dengar omongan istrinya, yeah, pendapatnya, pendapatnya hmm. tidak mau dengar atau sebaliknya. Sehingga ada yang setelah itu putus asa. Hah, percuma. Paling nanti juga ribut tambahan. yeah. Akhirnya seorang suami bisa mengatakan, iya. teman iyanya iya, <laughs> dongkol. tidak <laughs> seperti itu akan tetapi biasakan dengan musyawarah mendiskusikan hmm. apa yang akan dilakukan khususnya dengan anak. Bahkan bahkan uh, di saat kita bermasalah dengan pasangan sekalipun, hmm. hendaknya jangan sampai diketahui oleh ah, anak. anak. Hmm. Karena kita ingin membangun anak kita menjadi anak yang yang baik, baik. berbakti hmm. kepada orang tua. Jangan sampai istri direndahkan oleh suami lalu anak pun akhirnya memandang ibundanya rendah, rendah atau sebaliknya. Maka tapi ketahuilah, problem seperti apapun yang ada pada orang tua, jangan dilibatkan anak untuk menjadi pendukungnya. Akhirnya menjadi dua grup. Iya. Anak laki-lakinya dengan ibunya, anak hmm. perempuannya dengan bapaknya. Akhirnya apa? Suami istri sudah nggak indah, anak bertengkar, bermusuhan, ah perang, putus persaudaraan, iya. akhirnya apa? Itulah ahli neraka di dunia. Nah, jadi kekompakan adalah soal luar, luar biasa, sangat penting, penting, penting. Tapi harus ada urutannya tadi. Iya. Ada kadang-kadang kompak tapi kompak karena tidak ngerti kebenaran, kompak tidak ngerti masa Tujuan. masa depan. Hmm. Sehingga ada unik menyekolahkan anak itu bukan tidak ada akhiratnya sama sekali. Sama sekali tidak ada akhiratnya. Banyak suami istri itu. Tidak ada anaknya belajar. Hanya pikirannya adalah memang ibunya adalah seorang pengusaha, hmm. bapaknya pengusaha, disekolahkan untuk mendukung usahanya. Padahal duit sudah banyak kan ibaratnya. Iya. Nah, ya. Sudah itu mendukung untuk mempertahankan, untuk mengkayakan, untuk menjadi korun. Hmm. Nah, gitu. Sehingga sampai urusan agama dilupakan dan dilalaikan. Nah, ini adalah kompak tapi bukan di dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan. Yang, yang yang jelas, bukan kebenaran di, kebaikan hmm. yang jangka panjang. Ini juga salah. Jadi memang harus ada syarat tadi di, diperhatikan. Dan kemudian memang uh, kalau di dalam kita memberikan uh, apa pengarahan kepada anak atau pendidikan hmm. atau bahkan teguran kok tidak kompak itu menjadi tidak bernilai hmm. teguran tersebut atau pengarahan yang ada adalah kebimbangan diri sana Misalnya apa? Nak, kamu ke sana saja, nak. Kata ibunya, "Oh, jangan ke sana, nah, ke sini iya mana yang benar nih? <laughs> mana yang benar? Nah ini bukan. Bahkan di saat uh, dinasihati pun ternyata sang bapak menasihati sang sang istri. ibu mendukung. <laughs> Contoh sajalah. Kan unik bagaimana anak bisa benar. Iya. Ibunya tegas, nak, kamu jangan keluar malam, jangan terlambat, jangan ini ini, awas ya kan. Hmm. Tak tanya betul, anaknya terlambat malam. Terlambat kemalaman. Iya. iya. Mau masuk itu depan nggak bisa kan? Iya. Rupanya dibukakan sama bapaknya cendela Kamarnya dibuka, nak cendela sudah tak buka lewat sana, nak. Kira-kira apa yang terjadi pada anak? Dia nyantai, mudah diajari untuk melanggar kepada ibundanya dan seterusnya. Maka inilah silsilah pendidikan memang panjang. Sebetulnya ini bisa masuk nanti masalah ini ada diskusi panjang khusus tentang bagaimana mendidik anak. Ya. Nah, Cuma dimasukkan dalam keharmonisan rumah tangga ya tidak ada masalahnya karena Pak anak adalah penghias di dalam rumah tangga. Hmm. Dan masa depan kebahagiaan kita adalah juga di anak. Kalau hmm. anak bisa menghantarkan orang tua ke surga, menjadikan kebahagiaan di surga adalah juga juga juga ke keindahan yang sesungguhnya. Jangan sampai anak malah menjadikan kita sebab masuk neraka. Alhamdulillah. Hmm. Baik. Inilah yang bisa kita hadirkannya. Hmm. Jadi kompak adalah ha, harus, harus tidak ya. bisa tidak. Perselisihan jangan sampai ditampakkan kepada anak. Iya bisa ditampakkan pada anak, maka itu mendiskusikan. Setelah tahu tujuannya yang benar, mm-hmm. kebenaran, kebenaran yang harus jalan jalan yang akan ditempuh itu sama-sama benar. Mm-hmm. Kalau sudah sama-sama benar, kemudian di saat tidak adanya ego, yang penting nyampe Bandung kan ibaratnya iya. begitu loh, mm-hmm. daripada ribut, baru ngalahnya wajar, yeah. <laughs> ngarahnya benar. Nah, tapi kalau ya, maka uh, maka sisi lain, wahai para suami istri, jangan membiasakan dengan egomu, pendapatmu harus dipakai, mentang-mentang seorang suami. Mm-hmm Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Akan tapi ternyata beliau pandai membesarkan hati orang yang bersama beliau dari sahabat beliau dan istri beliau bertanya Nabi hmm. minta pendapat minta pendapat Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam dan sebetulnya bukan pendapat beliau yang akhirnya dipakai wahyu yang diturunkan oleh Allah karena Nabi tidak berbicara kita dengan wah wahyu akhirnya wahyu mesti ada Sayyidina Umar bin Khattab punya pendapat yang sesuai dengan wah wahyu dapat taufik Sayyidah Maimunah dapat taufik dari Allah berucap sesuatu yang sesuai dengan wahyu yang akan tuh turun. turun. Akan tapi dalam secara lahirnya Nabi minta pen pendapat. pendapat hmm. sungguh mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus kita tiru yang demikian itu. Suami saja hendaknya minta pendapat kepada istri, istri. apalagi hmm. istri hmm. harusnya. Nah, kadang istri melangkah suami magaji tinggi, tatonya apa? Tagihan kreditnya banyak, ini kan pusing <laughs> kan. Model apa ya gitu kan. Baik inilah yang bisa kami hadirkan sebagai hmm. mukaddimah untuk menjaga keindahan di dalam rumah tangga, kekompakan di dalam hmm. mendidik anak. merawat mm. anak jika tidak ada kekompakan ternyata anak itu sendiri menjadi pemicu di dalam permusuhan suami istri ya alam baik Bu ya terima hmm. kasih untuk pengantar yang sangat luar biasa jadi ada tiga ya. hal yang perlu diperhatikan hmm. tadi Om seperti Tujuan, yang disampaikan hmm. masa depan kebenaran hmm. dan kebenaran jalannya iya baik sebelum kompak mesti harus tahu masa depan seperti apa tujuannya ya iya. kebenarannya baik berarti ini masuk ke prinsip ya Bang ya iya. nah kadang antara suami dan istri itu prinsipnya berbeda. Tadi seperti yang sudah di, uh, dicontohkan sama Bu ya, bahasanya ketika tadi aturannya telat ya nggak boleh masuk tapi bapak membukakan pintu hal ini nggak terjadi pada proses uh, tumbuh kembang anak ketika pada saat belajar ya om ya iya. ketika anak malas belajar atau lebih suka bermain gitu kan ya ibu tegas harus punya uh, ibu punya apa namanya punya planning atau juga punya target untuk anak yang harus begini begini tapi kadang sang ayah membela udahlah nggak usah dengerin ibumu ibumu aja gini gini gini gitu kan ya. itu di belakang sang ibu itu di belakang sang istri ya. bagaimana tadi menyamakan prinsip dalam hal mendidik anak hmm. baik Bismillahirrahmanirrahim Bu ya yang kita cintai dan semoga Allah senantiasa berikan keberkahan kepada beliau amin amin, amin. amin. Sahabatku dimanapun berada di seluruh tanah air dan di luar negeri. Semoga pada hari ini kita mendapatkan pengertian yang tepat Amin. atas pendengaran, pembelajaran Amin. keilmuan yang kita dapati hari ini. Amin. Uh, itu dipengaruhi, perbedaan prinsip itu dipengaruhi oleh cara pandang, ya. Jadi tidak akan memiliki prinsip yang sama jika uh, kedua orang tua memiliki cara pandang yang berbeda tentang masa yeah. depan anaknya. cara pandang ini dipengaruhi oleh masing-masing punya uh, latar belakang atas pengetahuan dulunya hmm. ya, kemudian uh, pembelajaran orang tua yang telah diterima, kemudian uh, keilmuan wawasan masing-masing kedua belah pihak. Makanya Jangan berhenti orang tua untuk belajar. Makanya biasanya orang tua itu meminta anaknya untuk belajar sementara orang tuanya berhenti belajar. Yeah. Ini juga banyak kasus di rumah tangga ya. Yeah. Iya. Memaksa anaknya untuk belajar rajin tapi orang tuanya berhenti ke majelis taklim, tidak pernah baca Quran lagi gitu kan, nggak mm. mau hmm. belajar mengasah uh, wawasan dan keilmuannya. Nah, kalau mereka punya prinsip-prinsip yang sama atas pemandangan uh, keilmuan dan wawasan yang tepat, mereka bisa sepaham banyak di antara kita yang memiliki pandangan kepada masa depan hanya kepada egonya masing-masing. Karena suaminya sebagai seorang e, eh, TNI misalnya, maka hmm. berharap anaknya meneruskan bapaknya. Iya. Tetapi karena ibunya sebagai seorang eh, pendidik, ya sebagai guru, seorang guru, nah, dia meminta anaknya sebagai seorang guru. guru. Nah, dua ini memiliki cara pandang yang berbeda. berbeda. Padahal sang anak belum tentu akan akan mau mengikuti kedua-duanya. iya. ya. Punya prinsip sendiri lagi. Punya prinsip sendiri lagi. Nah itu terjadi e, perbedaan pandangan di dalam rumah hmm. tangga. Maka sebaik-baik pandangan adalah ketika di pertama kali yang diusung adalah untuk kebaikan masa depan yang hakiki, ya yaitu hmm. kebaikan sampai ke ukhrawi nanti, ya. ke masa hmm. depan yang paling kita tuju dan dambaan setiap manusia. Nah, kalau sudah memiliki masa depan yang baik seperti itu, lalu apa yang menopang ya, yang menopang jalan kepada kebaikan-kebaikan itu? Misalnya bagaimana anak kita menjadi berakhlak baik. Hmm. Itu tujuan utama. Bagaimana anak kita memiliki uh, pemahaman tentang antara yang haram dengan yang halal. Hmm. Bagaimana anak kita dididik mengerti tentang cara-cara ibadah. Bagaimana anak kita mengerti tentang sejarah Nabi Allah dan Rasulullah SAW. Mm. Nah, kalau itu sudah menjadi kesepakatan, nanti eh, hal-hal uh, yang akan menunjuk kepada perjalanan uh, sang anak akan terbentuk dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Hmm. Ya, potensinya itu dia 80% sang anak itu melihat uh, belajar dengan cara melihat. Hmm. 80% loh, mereka yeah. itu ikut-ikutan. Yeah. Ya, hmm. kita sudah buktikan yeah. itu kan Betul. bahwa 80% sang anak itu melihat apa yeah. yang apa yang disaksikan di keluarganya, orang tuanya yang tidak harmonis menjadikan hmm. pengetahuan dan pembelajaran sang anak. Iya. Ya, berarti kekompakan memang di, diwajibkan sekali, sebagaimana tadi Buya katakan itu hmm. sudah seperti keharusan karena baik tidaknya orang tua akan memberikan pengajaran kepada sang anak. Hmm. Baru 20 persennya dia belajar melalui pendengaran. Jadi nasihat orang tua kenapa uh, anak itu susah dinasihati? Yeah, yeah. Ya karena itu sistemnya 20. hanya 20 persen <laughs> iya. gitu, yeah. yang yang masuk melalui telinga, telinga mereka dan hmm. cenderung untuk melawan. Ya anak-anak itu cenderung untuk melawan ketika jangan lari malah kenceng, mm -hmm. jangan main-main malah nggak pulang-pulang, jangan naik-naik ke atas malah semakin tinggi. <laughs> Begitulah sang anak gitu. Yeah. Lah E, tetapi yang paling penting bagaimana ketika memberikan pendidikan kepada sang anak contoh teladan di antara dua orang itu. Mm -hmm. Maka kekompakan, keharmonisan dalam rumah tangga merupakan satu kewajiban supaya pendidikan itu eh, masuk ke anak ya. Masuk ke anak hmm. karena 80% itu. Iya, yang dilihat itu yang role model ya, Bang ya. Betul, role modelnya hmm. di situ. Role modelnya di situ sehingga betapa sangat disayangkan apabila E, di dalam masa-masa pertumbuhan sang anak menyerap sehebat-hebatnya gitu. Iya. masih nyerapnya luar biasa hmm. ya, nggak belum mikirin apa-apa sang anak-anak itu. Belum mikirin di luar ya, Bang. Belum, belum. Iya, mikirin. orang tuanya diperhatikan. <laughs> iya, belum mikirin PR <laughs> iya. bagaimana iya. nanti kan, belum mikirin utang dibayar hmm. kapan, gue mikirin itu <laughs> semua nggak. Jadi mereka betul-betul melihat memperhatikan, memperhatikan orang tuanya dengan mm-hmm. sebaik-baiknya. Hmm. Maka mm-hmm. kekompakan merupakan uh, satu hal yang wajib untuk diterapkan di dalam rumah tangga. Nah, kompak itu kalau punya cara pandang yang sama, sama, kan dulu orang tuanya visinya seperti apa. Baik, subhanallah. Jadi tadi cara pandang cara pandang yang sama seperti yang sudah disampaikan Bu ya, iya juga. paham hmm. kebenaran gitu yeah. ya, jangan sampai kompak kepada hal yang tidak baik ya. Nanti kalau kayak gitu harus naik ke atas ya Om ya. Enggak <laughs> kadang-kadang gini, Om ya, kalau ngurus anak itu seolah-olah sudah kewajiban ibu saja. Iya. Yeah. Iya, banyak yang begitu juga. Betul. Iya. Uh, intinya suami, suami cari nafkah, cari nafkah iya. Nah, istri nah, istri ngurus, ngurus anak, anak. anak. Nah, ini. Baik. Nanti iya. akan dibahas ya hmm? apakah seperti itu iya. dan kompaknya harus bagaimana. Bagaimana? Baik, hmm. kita juga mengajak sahabat ke semuanya untuk turut berinteraktif bersama kami menggunakan empat media komunikasi kami ya. ya. Silakan Om Rio. Bisa di nomor telepon 0231 336 7538 atau lewat SMS di 081 321461079. Baik sembilan FM Radio Ku Inspirasi Seberat Hati yang dipancar luaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang selesai 92,9 FM Cirebon ya. Untuk Anda yang membutuhkan informasi waktu jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6 lebih 5 menit ya Om. Hmm. Betul Mati Iya dan mungkin pagi hari ini masih ada seorang ibu atau ayah yang greget ya <laughs> karena anaknya dibangunkan untuk saat subuh tak iya. bangun-bangun ya. ya. Hmm dan kadang mulai dari pagi terjadi sudah keributan kecil di rumah uh ya. Uh Orang keributan kecil, Om. Iya enggak? Iya. Dan kadang sudahlah, biarin uh, aja gitu biarin, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kadang memang orang tua itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Buat putra putrinya, Om hmm, ya. Betul. Pertumbuhan dan juga perkembangan anak adalah hal yang akan selalu diamati mm -hmm. dan juga dicermati oleh orang tua. Terlebih perkembangan yeah. yang ya. terkait dengan perilaku anak ya. Betul. Seperti betul. itu hmm. dah. Orang tua juga bisa mendapatkan berbagai pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan keluarga. Tadi yang saya sampaikan sama Bu ya, gitu kan. Saling berbagi tugas pengasuhan antar suami dan istri, dan istri juga hmm. penting dilakukan. Keempat, tapi tetap harus ada tanggung jawab hmm. uh, pembagian tugas. Misalnya mungkin seperti tadi Om Riyad katakan juga kadang pembagian tugasnya itu bukan mengurus anak, tapi ya. tugas dalam rumah tangga. Ayah cari nafkah, nafkah. ibu hmm. mendidik, anak, anak gitu kan rumah. jadi hmm. all about anak ya ibu apapun yang terjadi yeah. dengan anak baiknya kadang lupa dipuji tapi tidak salah istri di <laughs> marahin marahin <laughs> kayak gitu ya nah mesti yang harus kita bahas pagi hari ini juga mungkin bagaimana hmm. uh, kekompakan atau mungkin kalau harus ada pembagian pola asuh yeah ayah itu dalam hal apa, apa lebih ibu juga ya. dalam hal apa hmm. seperti itu ya mungkin gitu ya bu ya baik bu ya silakan pembagian tanggung jawab, tanggung pola asuh hmm. iya antara ayah dan, dan ibu, ibu agar sama-sama kompak uh, pembagian itu justru kekompakan kalau orang paham hmm. yeah. Sebab kalau satu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan orang dua lalu dikerjakan hmm. berdua, yeah. jadinya apa? Rebutan. Rebutan. Ya, ya. kompak. <laughs> Iya, iya. Jadi membagi kerja itu penting di dalam manajemen iya. apapun iya. ya. Kadang akhirnya nggak dikerjakan dua-duanya bu ya. ya. Itu akhirnya <laughs> lepas, tanggung jawab. tanggung jawab jadinya. Iya. Tapi setelah terjadi pembagian, mm -hmm. maka harus ada namanya tolong menolong. Mm -hmm bukan berarti kalau bukan tugasnya tidak Terus perlu lepas. ditangani, <laughs> tidak. Jadi harus tetap pembagian itu. Mm -mm. Uh, kemudian setelah uh, kita membagi lalu ada tolong menolong, maka yang harus kita perhatikan lagi adalah keinginan uh, untuk bisa uh, sampai kepada cuma dalam ini lebih tampak di luar di luar rumah tangga ya. Hmm. Jadi kalau dalam usaha itu, misal apapun itu setelah ada pembagian kerja, ada kerjasama yang baik, kemudian setelah itu sama-sama punya semangat untuk mewujudkan tujuan bersama tadi. Iya. Yeah. Gitu. Nah, ini harus hmm. ada. Jadi bukan tujuan diri, tujuan pribadi. Akan tapi tujuan maka ada dituntut namanya loyalitas kan dalam mm -hmm. sebuah usaha kan ada loyalitas itu. Tetapi di dalam orang ini lebih dari loyalitas. Kalau dalam pendidikan anak lebih dari loyalitas. Karena apa? Jelas tujuannya adalah siapa? Anak. Anak. Bukan hmm. tujuan pribadi kan? Betul. Maka ya. ini ternyata sangat penting ya. Mem mem memaham memahami bahwasanya anak itu adalah sangat penting bagi kita. Jadi coba kalau orang bekerja sebuah perusahaan itu kalau hanya pentingkan urusan yang penting aku dapat gaji kira-kira bagaimana? ya kan? Iya. Tidak asal hadir tidak, jadinya. Tidak sebesar jika dia berkata hmm. bahasanya perusahaan harus tetap eksis. Iya. Agar kesinambungan usaha ini berjalan terus. Usaha kerja ada hmm. begitu. Beda loh ya. Iya. Maka di sini harus ada keyakinan. Pandangan orang tua, wahai orang tua, jika engkau mendidik anakmu ketahuilah. Jangan mendidik anakmu hanya untuk kepentinganmu sendiri saja. Hmm. Misalnya kepentingan masa tua orang tua. Akan tapi pikirkanlah bahwasanya lihat ini adalah anakmu amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya dia tidak boleh lepas dan dia harus benar. Ya, artinya begitu. Harus kita usahakan tetap bah? benar. Benar. Baik. Maka inilah makna loyalitas. Jadi apa? Kepentingan anak itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Bukan kepentingan kita, kepentingan anak yang sesungguhnya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak? Apa? Jadi setelah ada bagian kerja nanti pembagian kerja untuk anak kan dalam yeah. ini pembagian oh, anak bagi tugas kemudian kerjasama yang baik maka anak-anak ini benar-benar harus harus berhasil kalau perusahaan tadi harus eksis terus hmm. nanti anak ini benar-benar anak yang berguna anak ini bisa menjadi sebab keselamatan orang tuanya dan anak ini segala-galanya kalau sudah kita mengatakan anak segala-galanya kira-kira perjuangannya kayak apa ya Oh, ya apapun biasa. luar biasa. Hmm. Karena apa? Karena bisa menjadi sebab masuk neraka loh ya. ya. -hmm. Nah sekarang tidak permasalahannya bagi kerja enggak, kadang bagi kerja, tapi ternyata melalaikan. Melalaikan, bukan saya kadang bukan melalaikan, tidak pernah dipikirkan tentang tentang tentang anak hanya misalnya anak. diserahkan kepada sekolahan. Iya. Dipikir hmm. sekolahan hmm. sampai mohon maaf ini. Hmm. Karena tidak memperhatikan bahasanya ini barang mahal. Masyarakat. Sehingga ada tidak orang yang menyekolahkan anaknya di Bandung, di Jakarta, di Jogja, sudahlah kamu kuliah saja. Tapi tidak pernah diperdulikan urusan kos-kosannya. Ya, Ada atau Ya. Banyak, Bu. Ya? Banyak lah. Tidak ini apa? Berarti menganggap ini tidak penting. Tidak penting. Hmm. Bukan tidak aset. Penting. Yang ya. penting pendidikan seolah seolah disolahkan di situ. Ya, kalau hebat kecuali gitu. kalau kita menganggap sangat penting, hmm. kira apa yang kita lakukan? Mulai dari pembagian kerja serius, hmm. kerja sama yang baik untuk sampai kepada tujuan anak. Hmm. Maka ini penting menganggap anak itu penting. Ya. Di samping itu nikmat adalah amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak riwayat-riwayat bahwasanya ada orang tua masuk neraka gara-gara apa? Anak. Gara-gara anak. anak. Nah inilah pembagian ini harus. Nah pembagian kerja ini disesuaikan dengan dengan keahlian tentunya ya yeah. dalam hal ini. Dan keahlian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai itu. Kalau seorang ibunda itu biasanya dengan kelembutannya ya, kehalusannya, kelembutannya. Seorang bapak dengan ketegasannya Ketegasan. ini dipadukan ya. Maka urusan tegas-tegas adalah bah, bapak. bapak, bapak. urusan lembut-lembut adalah si ibu. ibu. Biarpun kadang sebaliknya. Tapi ini harus dipadukan. Nah, pembagian kerja ini uh, eh, tid, jangan menjadi menjadi beban. Eh, beban, bukan beban. Pertama beban. Jangan sampai bagi kerja ini menjadikan sebab ya tadi ngentengin. Kalau hmm. bukan kerjaanku ya sudah. Sampai seorang bapak karena kadang mau, itu kan tugasmu. Tugas ibu, Bu. Nah, itu <laughs> kan tugasmu, kan hmm, begitu ya. Jadi kalau tak ada anak langgar karena disalahin ibu, ibu ibunya. ibunya. Kalau anak begini karena ibunya. Kamu tuh gimana sih? Kamu di mana saja itu? Kok anak sampai di sana? Ya kan? Hmm. hmm. Kan istri tidak mengurusi anak saja, ngurusi suami juga kan? Kan ada hmm. menanak nasi ini semuanya. Nah, ini tidak bisa semacam itu. Maka yang ada adalah tolong menolong. Kalau hmm. ternyata ada kesalahan misalnya, hendaknya segera kita cermati apakah terlalu hmm. berat beban itu atau karena kita tidak pernah ikut-ikut. Sebab ada seorang suami memang subhanallah ya, Alhamdulillah Allah memberikan kepada seorang istri adalah kelembutan, ya hati, ketabahan sehingga begitu mudahnya untuk mencuci kotoran sang anak dan seterusnya. Hmm. Tapi seorang bapak kadang-kadang beratnya setengah mati ya. Iya, iya. Ya. Karena memang itu sudah dibagi oleh Allah ya kerja kayak <laughs> iya, begini Nih. Iya. Nah, maka setelah kita bagi kerja, loya, eh, kemudian tak tolong menolong, lalu tingkatkan loyalitas, mm-hmm. kedekatan, menganggap anak itu sebagai sesuatu yang, yang penting, yang yang, yang yang penting, maka uh, setelah Eh, itu semuanya, maka yang harus dihadirkan bagi seorang yang lagi berjuang mendidik anak adalah memandang pasangan tadi, pasangan tadi yang yang Uh, itu sebagai pejuang. Jadi ada penghargaan Aha, di situ. Mm. Nah ini kalau sudah tidak ada penghargaan, Eva. Jadi biasakan seorang suami adalah memberikan penghargaan. Misalnya, masya Allah, makasih Umi. Capek ya dengan anak-anak. Mm. Aduh, subhanallah itu termotivasi gede. Jadi jangan sampai ngomong begitu, dikit-dikit dimarahi, dikit-dikit <laughs> ditegur. So, kali saling menyalahkan, tidak. Karena sudah berjuang kan. Maka yeah. beri motivasi dengan sanjungan hmm. atau apa namanya menganggap, dianggaplah yeah. perjuangan. Iya. Setelah perjuangan, mereka yeah. bekerja, pasangan bekerja, dianggap janganlah disalah-salahin kalau ada kekurangan. Dikatakan Umi sudah terlalu capek kayaknya hmm. ya. Terima kasih Umi kalau ada kekurangan pasti karena terlalu banyak pekerjaan, mohon maaf mm -hmm. saya. Terus dilihat didiskusikan yang baik. Kadang-kadang mm -hmm. tidak ada. Adanya mencaci saja, mm -hmm. menyalahkan saja. Mm -hmm. Ini adalah yang harus diperhatikan. Jadi apa? Pembagian kerja, tolong menolong, mm -hmm. loyalitas, kan? loyalitas, loyalitas, mm -hmm. loyalitas kalau dalam perusahaan mm -hmm. kan. Maksudnya kalau di sini adalah menekankan makna kesadaran bahwasanya mm -hmm. anak itu segala-galanya. Yeah. Itu kan kayak loyalitas juga. Mm -hmm. Kemudian setelah itu apa? Penghargaan itu sangat penting. Yeah. Nah, kalau tidak ada penghargaan, tidak akan berkembang tolong menolong. Betul. Lalu ditolong pun tetap begitu. Nah, kan tidak enak ya. Iya. Ditolong saja masih begitu. Biarin dah. Kan? Kemudian mau berjuang ini pun anak siapa bisa ngomong gitu? Iya. <laughs> Kan bukan anakku sendiri. Kan Memang saya buat anak sendiri kan. Kan ada ngomong gitu kalau orang diajak diskusi yang baik gitu. Ada adanya begitu. Jadi itulah yang harus kita hatikan empat hal tersebut. Insya Allah nanti sampai keluar pada rapi di dalam mendidik anak Allah. Baik, subhanallah Bu ya. Abang kita ya. melanjutkan ya. Bu ya bahwasanya harus ada loyalitas ya. Mungkin Abang sebagai berbasis pengusaha, pengusaha. itu hmm. jadi pengasuhan anak itu kan berarti seperti kerja tim ya Bang ya. Iya, ya, seperti ya. itu. Jadi bagaimana mempertemukan pendapat kalau gitu? SOP-nya hmm. ada <laughs> iya, iya, kalau emang usaha harus ada SOP. Iya. Ya. Sederhana sih sebetulnya SOP-nya sudah sudah dicontohkan oleh Rasulullah hmm. SAW ya. Beliau begitu sudah sangat banyak bagaimana mencontohkan mengajarkan bahkan ketika putra-putra sahabatnya yang ditinggal kemudian mati di medan perang mm-hmm. syahid mm-hmm. beliau um, menyikapinya dengan indah di situ mengajarkan kebaikan meneruskan uh, apa namanya uh, semangat perjuangannya kepada anaknya kepada anak-anaknya tidak kemudian uh, menyalahkan kenapa ayah saya sampai meninggal ya? nah itu kekompakan di dalam bekerja itu eh kekompakan <laughs> dalam bekerja, kekompakan di dalam rumah tangga <laughs> hmm. sama seperti bagaimana kita uh, the right man on the right place, mm -hmm. ya, orang hmm. yang tepat pada tempat yang tepat. Mm -hmm. Jadi orang seorang ayah, seorang bapak lebih tepat bagaimana dia bertanggung jawab kepada menafkahi keluarga secara secara total. Mm -hmm. Ya, kemudian uh, menjaga keluarga. Nah, lalu sang ibu itu lebih tepatnya bagaimana eh, dia mengendalikan pengeluaran nafkah, yeah. ya, jangan sampai kemudian terjadi pemborosan dan sebagainya. Yeah. Mm-hmm. Nah, lalu setelah itu bagaimana mengajarkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, dua sisi ini berimbang dan bermain gitu. Ya. Sebagaimana yeah. tadi mm-hmm. katakan, sang ayah mengajarkan ketegasan, sang ibu mengajarkan kelembutan. Nah, mm-hmm. Dan dua dua posisi ini akan berimbang dan akan akan sangat menarik. keindah Indah ya, bang Betul. Ketika ya, dipadukan ya, bang Karena begitu anak kita rencanakan kita mau sekolahkan di mana, kita mm-hmm. sekolahkan di pesantren yuk. Nah, kemudian mm-hmm. sang ayahnya nggak mau menafkahi juga kan sama saja, tidak ada biaya di situ. Nah, iya. Hmm. Jadi eh, kewajiban diantara keduanya adalah bagaimana mereka mendayung secara bersama-sama. Hmm. Walaupun mendayung itu ada kanan kiri, langkah yeah. Iya. harus begitu, nggak mungkin langkah kanan kanan semua, kiri kiri semua kan. <laughs> Kekompakan itu bermain hmm. secara indah lah di situ. Iya. Yeah. Baik, seperti itu ya. Jadi mempertemukan pendapatnya ini ya, Bang ya. Iya. Berarti harus ada diskusi atau juga perencanaan-perencanaan yang matang ya. Dan kalau kita tarik lagi Om Riyad ya, sumbernya harus jelas gitu kan, mm tahu kebenarannya. Berarti pastinya contohnya adalah Rasulullah SAW yeah. ya. Iya. Karena eh, eh, tadi seperti yang sampaikan bang juga, 80% kita itu uh, terpengaruh dengan penglihatan. penglihatan. Ya, mm -hmm. dan kalau tadi ayah ibunya aja udah nggak kompak. Bentrok ya. terus, ya, kan? Itu yang akan terserap oleh anak kita. Subhanallah. Mm. Baik ya, dan banyak mungkin anak kalau yang cerita ke teman-temannya kadang ngiri gitu kan ya iya. kepada teman-temannya yang kayaknya orang tuanya itu solid banget tapi mm -hmm. mereka enggak gitu kan iya. ya kalau minggu jalan-jalan bareng mm -hmm. kayak abang kita ya kemarin ya mm -hmm. <laughs> ditungguin katanya jalan-jalan sama anak-anak sama istri-istri iya. baik sama istrinya hmm. siap dan kita bakal berinteraktif bersama anda sahabatku saatnya kita berbagi dengan anda <laughs> baik ya. anda sudah tergabung telepon di 0231 ini ini betul ya, ya. Halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik ala sahbi. Baik, dengan siapa di mana? Ibnu Abbas Majalengka. Baik, Pak Ibnu Abbas silakan bersama Buya dan Abang. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Uh, maaf ya saya mau bertanya. Pada hari-hari ini banyak kasus yang sangat mengerikan dan memalukan. Mungkin karena keterlaluan orang tua dan lain sebagainya atau pengaruh dari kemajuan teknologi yang sangat canggih sehingga banyak anak usia SD sudah hamil sehingga mereka orang tuanya pusing menghadapi masalah ini dinikahkan bagaimana tidak dinikahkan bagaimana soalnya masih kecil padahal kedua anak tersebut sama-sama udah mau menikah juga nggak apa-apa karena mungkin gengsi orang tua sehingga mereka tidak dinikahkan. Apakah memang solusi dinikahkan itu apalagi sekarang negara tidak menyetujui adanya pernikahan di dini. Uh, pernikahan dini. Pernikahan dini. Iya. Lalu kemudian bagaimana menurut Islam apakah bisa dinikahkan usia di seperti usia SD tersebut? Mm -hmm. Maaf ini yang kedua mungkin Bu ya Dua eh, pertanyaan uh, Bapak cukup. Kita berbagi dengan sahabat-sahabat ya. yang lainnya. Baik. Ya, terima, terima kasih. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibnu, Abbas. Ya. ya. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, ya, halo Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat Ibu. Allahumma sholli wasallim wa barik Dengan siapa di mana? Dengan siapa Ibu? Nah. Ibu Ana iya. selalu salah ya. Baik, silakan langsung bersama Abang dan Bu ya. Satu pertanyaan untuk tema kita pagi hari ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan eh, dalam pendidikan orang tua itu udah kompak ya Pak nah eh, ya, karena pendidikan sang anak itu tapi uh, karena sang anak itu kan uh, berada di rumah tuh bisa di pesantren dan dalam pesantren juga sekolahnya itu beda lagi Jadi sang anak itu lebih uh, memilih anjuran seorang guru, terutama guru BK-nya itu untuk melakukan uh, sekolahnya. Nah itu bagaimana? Baik, ibu. Uh -uh. Baik, cukup Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anda terima kasih sudah bergabung. Silakan satu penelpon lagi kita kumpulkan tiga penelpon ya. Anda bisa tergabung di 02313367538. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Yuni dari Depok. Ibu Yuni dari ya. Depok ya. Silakan langsung bersama Bu Yuni. Oh iya. Hmm bersalawatullah ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, silakan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya dan semuanya aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Begini Bu ya saya kan suami tuh tiap bulan kan dapat pensiunnya. Cuman dari pusatnya tuh ditawarkan lewat bank konvensional tuh Bu ya Jadi kalau misalkan tiap bulannya udah keluar dikasih tahu cuma lewat ATM jadi kan ada uh, bulat gitu ada jumlah ganjilnya tuh misalkan 73 ribu jadinya kan nggak keambil yeah. gitu yang 73 ribunya kan nunggu yeah, bulat 100, ya mm. uh, uh, nah itu hukumnya bagaimana bu ya mm. Baik, terus ya. sama anak yang di luar kota juga ngirim uang ya gitu bu ya baik. lewat bank pensiunan baik baik gitu. ibu cukup ya. okay. terus ini apa sih Bu ya kalau kata orang tua tuh apa benar kalau membayar zakat tuh harus bulan Ramadan gitu. Baik. Ya udah itu aja. Cukup ya. Bu, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yun iya. terima kasih sudah bergabung. Kita cukupkan sementara tiga iya, penelpon ya, ya, dan kita akan berbagi dengan sahabat-sahabat yang tergabung via FB, SMS dan juga Yahoo Messenger. Baik, kita menuju Pak Ibnu Abbas yang ada di Majalengka. Fenomena ya, ya sekarang iya. ya. usia dini. dini. Uh -uh uh, Ter... Hamidul Hemat ya, iya, ya, barangkali itu. Baik. Silakan, Ya. Silakan, ya. Subhanallah. Uh, itulah yang sangat memprihatinkan dan kita harus menanggapi hal-hal seperti itu dengan serius. Bukan dengan kuyonan, bukan dengan Masya Allah. Karena itu kehinaan yang ada di masyarakat hmm. kalau sudah terjadi perzinaan. Khususnya di anak-anak. Anak-anak lagi punya. Hmm. Ya, uh, eh, moralnya, becatnya moral zina adalah kehinaan. Kehinaan di diri, kehinaan di keluarga, dan kehinaan di anak keturunan. Masya Allah. Makanya dianjurkan di dalam Islam, kalau ada orang terburuk dalam zina, maka hendaknya harus kita upayakan untuk bisa kita tutup, tutup hmm. dan kita ajari untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ditutup akan kebuka banyak orang tahu, maka orang tersebut akan dipandang rendah, maka orang yang hatinya kotor pun akan berpikiran kotor, Betul. untuk bisa menzinainya. Kemudian sisi lain menjadi di masyarakat perzinahan adalah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja sehingga baik mudah bagi siapapun yang ada di tempat tersebut untuk melakukan Lakukan. zina. Nauzubillah. Maka tugas kita adalah untuk bisa menutup. Adapun masalah menikahkan tidak harus. Siapa yang mengatakan harus dinikahkan? Kalau yang laki-lakinya adalah penjahat, orang yang tidak baik misalnya, anak kecil dibohongi sama pendusta, hmm. kan mungkin saja. Yeah. Anak kecil baru SD hmm. dirayu sama seorang yang pemabuk, tidak sholat dan sebagainya. Kenapa harus dinikahkan? Ya enggak. Jadi tidak harus dinikahkan. Bahkan harga mati tidak boleh dinikahkan dengan dengan laki-laki yang jahat, yang tidak hmm. baik tersebut. Lalu bagaimana? Bisa saja kita besarkan, kita didik, kita rawat anak tersebut sampai dia melahirkan. Ada pun masalah menutup eh bisa saja konsultasi dengan ulama-ulama soleh sangat mudah. Apakah nanti e, dibawa ke satu kampung yang lain atau ada saja yang penting harus itu ditutup diteribu, di, iya. dijauhkan dari kampung halamannya sampai melahirkan dikatakan bahasa yang begini kalau masalah umur bisa saja di, di dipalsukan dibilang ini sudah dewasa dan sebagainya kan ngomong orang kan tidak tahu tidak ngurus tidak ada yang tanya aktenya kan iya. kalau kelihatan ke kanak-kanakan kan ada orang yang umur 25 tahun masih kayak bayi kan masih mm -hmm. ada mm-hmm. kanak-kanak juga ada jadi pandai-pandailah kita menutup dan tugas semuanya khususnya para ustadz ulama ini juga pekerjaan paling berat. Menutup aib ini luar biasa. Pekerjaan yang sangat berat. Dan pahalanya juga sangat gede. Karena apa? Untuk menyelamatkan umat. Untuk menyelamatkan sebuah keluarga dari kehancuran. Sebab kalau sudah namanya zina itu berkembang di sebuah keluarga saja. Berapa banyak kunjungan yang harus di terima dilakukan, dilakukan oleh seseorang insyaallah maka ini tugas besar kalau namanya tugas besar ya besar tidak bisa melakukan kecuali memang berjiwa besar orang itu maka ini tugas kita semuanya Dibaikan untuk bisa ditutup yang demikian itu mm. nah, baik kemudian setelah itu masalah pernikahan dini sekarang apa yang mau dilakukan oleh pemerintah? Kalau memang seorang anak sudah butuh nikah, kita tidak berbicara dengan yang sudah hamil. Ya. Iya. Ya. Hmm. Kalau memang pergaulan sudah seperti itu, anak butuh kepada pernikahan. Ini adalah satu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Lihat, selagi tidak diberikan saluran yang benar, cara yang benar, maka yang terjadi. Berzina. Hamil dengan nikah berzina. Pernikahan dini. Yang ributkan urusan pernikahan dini suruh suruh mengurusi zina dini itu. Hmm. Kenapa? Berzinaan dini ada kan di mana-mana sekarang? Iya, iya. Bagaimana yang dimasalkan perma, per, per, apa, apa Ah, pernikahan dini. Pernikahan dini yang hancur rusak itu adalah pernikahan dini yang tidak direncanakan. Ya kita yeah. ambil di luar nikah itu yeah. Iya. yang. Mm. Akan tapi kalau pernikahan dini yang direncanakan akan muncul pernikahan yang baik. baik. Dari seorang suami baik menikah dengan seorang anak yang anggap saja eh, ayam. yang, eh, yang dilarang Islam eh, juga melarang oleh pernikahan mm. dini yang maknanya apa? Seorang wanita yang belum mampu untuk di, dikahuli. Karena iya. itu bentuk qadha Tapi lihat kalau sudah hamil itu Pak bisa digauli atau tidak kira-kira? Ya bisa. Jujur, <laughs> Jadi yang dilarang oleh hmm. Islam adalah menikah dengan seorang perempuan yang belum mampu untuk digauli, maka boleh pernikahan tapi tidak boleh digauli. Menggauli hmm. adalah hukumnya toh zalim dan hmm. tidak hmm. ditakzir seorang suami yang demikian itu. Sure. Lihat indah Islam. cuma lihat kalau sudah perempuan bisa berzina kayak itu itu sudah bisa digauli atau tidak kan? Iya. Makanya ada ya, hmm. pernikahan dini. Sekarang mohon maaf kemarin kita lihat sekarang yang perlu diurus pemerintah itu jangan yang beginian. Kalau halal tidak jadi buka pintu halal itu. Itu perlu dipikirkan dalam pintu haram itu loh. Perzinaan ada di hmm. mana? Kedoliman anak kecil. Sekarang apakah di Jakarta itu tidak ada bisa melihat? Kita melihat kemarin terkaget anak kecil dicat, hmm. dicat, tidak tercat apa itu? Hmm. Hanya untuk berdiri di dekat lampu merah hanya untuk minta jadi pengemis, pengemis yang terkoordinir itu. Masya Allah. ini kalau anak usia dini, kita menemukan jam 11 malam anak masih meminta-minta. Itu seharusnya diurusi, bukan orang mau menikah di diributkan ini tolonglah. Masalah umurnya. <laughs> Masalah umur kalau memang umurnya mohon maaf, seorang tua lebih tahu dan hmm. anak pun lebih ngerti tentang kebutuhan dirinya. Kalau seorang anak umur begitu, ya nggak boleh memaksakan, mohon maaf ya. Anak kecil ditanya hmm. pernikahan, tak tanya tidak mau jangan dibak dibaksa. dibaksa. -hmm. Kalau ternyata anak usia bukan Tuhan, bukan anak kecil, mm. anak yang usia-usia 16 layak, 17 kan. usia layak. Kalau dia ditanya menikah ternyata diam, mungkin dia punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. siapapun. -hmm. Yang nggak boleh dipaksain anak kecil dipaksain nggak benar sampai naudzubillah nangis-nangis kemudian lari dari tempat itu ya nggak benar yeah. zalim. Mm -hmm. Jadi tolonglah diperhatikan ini. Kita tidak ada urusan dengan pemerintah di dalam urusan yang nggak benar pemerintah akan kita dukung dalam urusan yang yang baik. Mm. Kita harus Pak, ya, kita tidak bermusuhan dengan dengan dengan Pak Presiden ini. Kita bermusuhan dengan orang yang membuat kita bermusuhan dengan undang-undang nggak benar. Saya tidak kenal hmm. dengan Pak Presiden, dengan Pak ini. Kita doakan semoga mereka dapat hijrah dan bimbingan Amin. Pak mm. Gubernur, Pak Gubernur, Pak Alikota. Kota. Cuman kebijakan-kebijakan yang yeah. ada, yang kadang unik ini. Pernikahan dini dibahas sampai nak nak pertaruhan. Kadang-kadang biasa ada sangkut pautnya dengan tokoh kebencian dengan dengan, dengan tokoh. Seorang tokoh menikah dengan ini langsung di diributkan. Ya. Padahal yang ya. menikah juga rela, orang tuanya juga setuju dan seterusnya dicukupi bahkan <laughs> akan tapi perzinahan tidak pernah dipikirkan. Mestinya ini ada hukuman berat bagi orang tua juga. Iya. Iya. Yang salah setuju, mendidik. Itu, ya. Mestinya kalau terjadi per anak hamil di luar nikah ini, pemerintah langsung turun. Keluarganya dipanggil semuanya. Betul. Apa yang terjadi di rumahnya? Ada apa di rumahnya? Bagaimana Betul. pendidikan agama? Canggih begitu. Bukan untuk membuat uh, biaya untuk olimpik. <laughs> Itu bukan untuk ini olimpiade ah, ini perlu ini bahkan tidak ya. bahkan MTQ pun nomor kesekian dan untuk memulai akhlak ini betul, berapa miliar betul, yang betul. dihabiskan ini kita perlu peduli kepada masyarakat ini. sekarang mengurusi bagaimana Gak ada duit kan Iya. Gak ada anggaran ada anggarannya soalnya nggak ya. anggaran dan sebagainya <laughs> ini perlu kalau memang misalnya wah rumah tangga ini ada anak dulu, langsung dikumpul ditangani diajari bahkan kalau untuk menutup aibnya mungkin pemerintah bisa menangani gimana hmm. kita pindahkan ke sana di karantina di tempat mana, sampai ada kelahiran dan sebagainya, sampai dikemas sebagai ini. Ada anaknya gampang nanti. Subhanallah. Subhanallah. Kalau tidak serahkan al-bahjah nanti. Al kita perlu ini kemasyarakatan ini ilmu untuk menjaga masyarakat agar tetap mulia Allah. Baik, Subhanallah. Baik. Hmm. Kalau gitu dicari presiden yang bertanggung jawab atas keharmonisan kita umat semuanya jadi kita mencari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak harus dinikahkan dan yeah. mungkin juga harus dinikahkan dilihat mm -hmm. pasangannya seperti apa lihat dulu ya, ya. lihat kalau pasangannya baik kepleset sama-sama mm -hmm. kepleset ya yeah. maka bisa dinikahkan, dinikahkan. setelah itu ya. baik, baik ada pun ada masalah hukum pernikahan di saat hamil ya, adalah khilaf di antara ulama dan ini ada pembahasan khusus pembahasan yang khusus intinya ayo kita tutup kita tutup bahkan mungkin ada seseorang menikahi anak tersebut ya didekahkan dengan anak tersebut untuk menutup aibnya tanpa hmm. menggauli ya tanpaannya tiba-tiba seperti istrinya tiba-tiba setelah hmm. itu seolah dicerai Tercerai dicerai benar iya. sebagai hmm. jandanya siapa dipikir itu adalah anaknya dan iya. mungkin saja semacam itu intinya tugas bersama iya. tugas yeah. bersama untuk menutup aib tersebut Allah alam bisawab. Baik iya. subhanallah. Yeah. Buya Abang, Buya terima kasih Buya. Hmm. <laughs> repot. Abang menambahkan? Ya, iya, paling tidak begini. Eh, setiap hmm. kejadian itu pasti ada hikmah di dalamnya. Iya. Hanya sebagian besar keluarga mengatakan mungkin untung bukan keluarga saya, Masya untung bukan anak saya. Ah, ah, Begitu ah, ya. Jadi harusnya kita segera introspeksi, segera perbaiki apa-apa yang menjadi eh, keburukan itu pasti ada pelajaran, ada pembelajaran, eh. ada pembelajaran yang kita ambil di sana. Mm -hmm. Karena memang pembelajaran itu kadang-kadang Allah memberikannya melalui kejadian. Yeah. Eh, bagi sahabatku yang hari ini mendengarkan dengan dengan jelas tadi kasus yang seperti itu jangan sampai terjadi di keluarga masing-masing. Mm -hmm. Hanya ambil pelajaran, lalu segera perbaiki hubungan, bagaimana lingkungan keluarga, bagaimana mm -hmm. dengan anak-anak, yeah. temannya dia siapa-siapa saja, saja, kemana dia setelah sekolah dan sebagainya. Karena bagi kami mengatakan bahwa anak eh, teman-temanmu itu temanku juga, yeah. gitu. Jadi kalau anak-anak abang itu kalau main-main sama teman-temannya saya harus tahu -hmm. temannya dia siapa siapa, siapa aja. aja gitu saya harus tahu betul suruh main ke rumah semua ya suruh main ke rumah betul jadi -hmm. <laughs> daripada saya nggak kenal teman-temannya waduh bahaya -hmm. sekali saya harus kenal mereka gitu -hmm. jadi deteksinya adalah bagaimana kita mengenal lingkungan anak apa yang disukai sama mereka dan itu orang tua harus betul-betul bertanggung jawab ya terhadap eh, apa yang terjadi di rumah betul tadi beliau mm -hmm. katakan apa yang terjadi di rumah jadi itu pembelajaran buat kita supaya jangan sampai terulang kembali mm -hmm. insyaallah subhanallah ya cukup untuk Pak ibu Abbas ya yeah. Abang dan Mia terima kasih kita menuju Ibu anak-anak ya orang tuh sudah kompak mendidik anak. Cuma yeah. anak uh, di pesantren, di sekolah juga ada tiga nih, ada tempat tiga tempat rumah, pesantren, pesantren. dan hmm. juga sekolah. sekolah. Hmm. Berarti variatif ya, hmm. yang memiliki pola asuh yang berbeda, cara yang berbeda, dan anak lebih cenderung menuruti guru, guru BK-nya. Hmm. Enggak gitu kok kata ibu, <laughs> dikit-dikit kata guruku, dikit-dikit kata yeah. guruku. Itu gimana bu ya cara menyikapinya? Sebetulnya di dalam mendidik anak itu kalau kita ingin menyekolahkan anak ke sebuah tempat sekolah atau pesantren, pertama kali kita harus tahu ya. pendidikan yang ada di situ, karena kita akan menyerahkan anak, anak kita untuk dibina rohnya, bukan saja akalnya. Kalau salah-salah, maka ini namanya terbiah. Ya kalau kita serahkan ke guru yang salah, ya. berarti kita telah menjerumuskan anak anak anak kita. Akan tapi dipilih, makanya dalam kitab taklim ta'lim itu, sebelum kita menyerahkan anak kita kepada seorang guru, kita harus tahu maka kadang-kadang ada seorang itu datang ke sini, mondok. Bapak ini kenal saya dari mana? Terus? Hmm. Hmm. Ada yang tidak kenal. Kalau begitu bapak langsung spontan. Tidak saya terima sekarang. <laughs> Bagaimana nyekolahkan anak ke bapak tidak tahu? Ini salah bapak ini. Hmm. Bapak bukan niat baik. Ikut-ikut. Ikut-ikutan Anda dengar pesantren datang ke ini nggak ditolak. Nah, tapi gimana? Harus tahu dong. Dilihat keadaan di pondok seperti apa ini, ya kan? Akidah Betul. harus dilihat dan sebagainya. Karena apa? seorang menyekolahkan anaknya di sebuah pesantren misalnya, itu berangkat dari kesadaran kalau dia tidak mampu untuk mendidiknya. Iya. Hmm. Artinya apa? Dia menganggap yang ada di tempat tersebut ada lebih baik, kan? lebih baik. Nah, artinya apa? Petuah gurunya nanti pun harus aku dengar, kan hmm. kan gitu. Hmm. Jadi tidak akan bertentangan denganku. Kalaupun ada bertentangan nanti paling harus dijelaskan seperti apa. Artinya apa? Semestinya tidak boleh ada pertentangan sehingga seorang ibu yang baik, wali murid yang baik akan selalu berkata, terserah guru nak kan begitu hmm. dan guru yang baik tidak akan mengajari untuk bertentangan dengan orang, orang tuanya, tuanya ini iya. adalah sudah kaidah yang tidak bisa dibantah ini hmm. karena sama-sama hmm. baik, baik. Hmm. kalau ternyata ber berbeda itu biasanya dua kebaikan yang semuanya sama-sama baik untuk dilakukan yeah. ini hmm. adalah yang menjadi masalah adalah gurunya tidak baik. tidak baik. baik. Maka hmm. ngajari tidak baik kepada ibunya. Ibunya tidak baik, so, setiap omongan gurunya dibantah. Betul. Terus gimana? Ibu ini menyekolahkan anak maksudnya mau apa? <laughs> Perang. <laughs> Jadi diurus sendiri enggak gitu. Ya. Hendaknya Anda jangan main-main. Anak itu mahal loh ya. ya. Hmm. Sekarang itu kita mau jualan saja itu toko yang akan kita kontrak untuk jualan baju itu kita kontrol berkali-kali mau nyewa. Dibersihkan Dilihat, segala macam. Dilihat strategis hmm. tondak dan sebagainya. Hmm. Karena apa? Jangan sampai bajunya nanti uh, hmm. kena hujan, hujan. atau hmm. uh, berdebu atau nanti diambil mobil orang dan sebagainya. Sekarang bagaimana yang namanya anak? Tentunya lebih mahal dari itu semuanya. Hmm. Ya, kita harus sekolah apa? Akhlaknya di mana di situ? Guru-gurunya seperti apa? Kan penting itu. Kemudian hmm. setelah itu apa? Tinggalnya di mana? Mana? Ada orang yang nyekolahkan anak di Jogja, di Bandung, di Bogor nggak pernah tahu kos-kosannya seperti Masya seperti ya, apa. Ya, Masya Allah. Ini ada satu satu satu kelemahan di dalam kita mendidik anak-anak. Betul, hmm. betul, betul. Subhanallah. Hmm. Luar biasa, Bu ya. ya. <laughs> Artinya tidak boleh ada perbedaan itu semestinya. Iya. Kalau ibu baik, tempat Guru sekolah itu baik, maka tidak akan ada perbedaan. Iya. Guru juga pasti baik. Ya. Kalau baik. Tapi kalau ibu salah pilih hanya karena uh, mm. anaknya itu masuk sekolah tersebut hanya ikut-ikutan, ingin favorit, eh, ingin favoritnya <laughs> saja, bukan akhlaknya. Iya. Favoritnya yeah. sungguh adalah akhlak, moral dan iman dan agama. Mm. Subhanallah, Subhanallah ya. Berarti harus hati-hati. Dan itu kita punya pengalaman ya, Bang ya. Kemarin waktu kita ada program CSR, CSR. gitu kan ya dan sangat luar biasa Bu ya, ketika di sekolah, Masya Allah gitu kan, lingkungannya sangat tidak mendukung untuk terjadinya KBM, kegiatan belajar mengajar. Karena dari asatidnya, dewan gurunya, muridnya, lingkungannya itu Masya Allah gitu kan ya. Dan itu saya belajar banyak Bang. <laughs> Mesti harus hati-hati cermat memilih sekolah. Ya Bang, mencermati hal seperti ini. Iya, paling tidak kita memberikan empat pembekalan kepada anak-anak ya. Iya yang pertama supaya dia bisa e, menatap kehidupan dengan dengan sesuai apa yang diharapkan. Paling tidak yang pertama me, menambahkan pengetahuan. Tetapi tidak cukup dengan pengetahuan, Betul. harus dilatih skill ya mm -hmm. dan keterampilan. Yang ketiganya menata sikap. Nah, yang keempatnya secara spiritual ya paling tidak empat ini harus masuk kepada anak-anak. Banyak kemudian orang tua yang tidak mengindahkan secara spiritual. Yang penting pengetahuan dia punya, keterampilan bagus gitu. Mm -hmm. Lalu yeah. dianggap itu sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yeah. nanti. Oh belum tentu. Karena kebanyakan secara survei ternyata orang seorang yang berhasil itu bukan karena kepandaian pengetahuannya dan skillnya loh, yeah. tetapi justru karena sikapnya, Akhlaknya. sikapnya, sikapnya, sikap baiknya yang tidak yang yang tidak menyerah ketika menghadapi ujian, mau berupaya, mau belajar giat ya kemudian e, berupaya terus menerus padahal di sekolahnya biasa-biasa aja nggak dapat ranking gitu kan mm -hmm. tetapi dari sikapnya yang sikapnya. baik itu dia akan menemukan e, potensi bahwa sang anak e, walaupun saya nggak pinter tetapi rajin belajarnya saya bisa menyebabkan saya bisa uh, mengetahui apa-apa yang tidak yang belum saya ketahui. Lah kemudian itu semua bisa dimiliki apabila sang anak punya jiwa jiwa spiritual yang baik. Hmm. Karena uh, tidak ada semangat kecuali itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan kecuali itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti empat hal tadi harus mm-hmm. dimiliki oleh orang tua. Kemana mm-hmm. nih tempat yang baik supaya anak saya memiliki satu pengetahuan, ya. dua skill dan keterampilan, mm-hmm. sikap. yang ketiga eh, penataan sikap yang baik dan yang keempat adalah spiritual, agama yang tepat. Insya Allah itu. Harus survei betul-betul survei seperti yeah. Iya. tadi Bu ya sampaikan ya. Kadang emang kita gitu sih Bang, lebih terjebak pada yang bernilai materi. Materi mm, ya. Kan? <laughs> Mm. Baik ya, dan ya, kita bakal break terlebih dahulu untuk anda sahabatku terima kasih yang sudah bergabung melalui telepon ya. Hmm. Jawabannya tunggu saat lagi tetap stay di dua. 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku masih di rumahku surgaku kesempatan hari ini ya Jumat tanggal 30 ya Sekarang 30 Rojab 1435 Hijriah Dan kita ada di 30 Mei 2014 Baik pas bersama Buya dan juga Bang Hak Untuk tema kita pagi hari ini sahabatku kom kompak, suami istri kompak dalam mendidik, mendidik dan hmm. juga merawat anak. <laughs> Om Ria ya, sedang menikmati apa iya. tadi? Kompak untuk ngeteh bareng. Ngeteh bareng ya, Abu <laughs> ya dan Abang Om Ria juga. Dan menyenangkan kalau suami istri juga pagi hari itu ya, kompak bisa. bekerja sama, mm -mm. membangunkan anak. ya, istri, istri sarapan bareng. Iya, istri mm -mm. memasak. Mm -mm. Ayah ikut turut juga bagaimana mungkin kalau yang masih iya. kecil-kecil ya. suruh mandi dan yang lainnya ya, ya, udah beres semua, istrinya nyiapin hmm. makan, anak-anak udah duduk rapi hmm. gitu kan. Itu menyenangkan kan ya. daripada dari mulai bangunin anak, masak sampai harus ngatur semuanya ibu, ibu ayahnya semua. baca koran ya pagi. enggak. Mending baca koran. Apa itu? Bangunnya paling pagi nih, <laughs> paling pagi. paling siang ya. paling siangan. Baik. Bangunnya belakangan. Itu iya. musibah ya. namanya. Baik, kita uh, eh, ada hutang per, satu pertanyaan hmm. lagi via telepon. Ada dari Ibu Yuni berkait ini harusnya masuknya ke ekonomi iya, syariah, ekonomi syariah eh, hari Selasa hmm. ya. Tapi nggak apa-apa. Kita jawab singkat saja Bu ya berkaitan dengan uang pensiunan yang ngambilnya lewat ATM di bank konvensional. Lewat ATM hmm, lewat hmm, kadang masih ada sisanya katanya kan gitu nggak bisa diambil semua yeah, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, menggunakan bank konvensional biarpun hanya untuk transfer di zaman sekarang mm -hmm. tentu harus lebih tegas daripada zaman di saat belum ada bank syariah atau BMT BMT syariah bank syariah menggunakan mm -hmm. jasa bank konvensional itu yang jelas punya makna mendukung juga kemajuan dan berkembangnya bank konvensional. Ya. Maka kita termasuk bagian dosa di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, jika Anda masih punya pilihan dan bisa mengusulkan, maka kewajiban bagi Anda untuk mengusulkan. Tapi kalau ternyata kebijakannya permasalahannya adalah dari pihak yang memberi mm -hmm. tidak mau kecuali cara itu, maka Anda mengambilnya ya karena hak Anda tapi iya. disalurkan iya. dengan cara itu mereka yang salah. Tapi selagi Anda masih bisa meminta, maka wajib Anda memin meminta. meminta. Hmm. Adapun anak Anda itu pada adik ya. Itu lebih mudah untuk mengaturnya karena bukan sebuah lembaga. Iya. Maka katakan kepada adik, tolong transfer kini. dan agar Anda punya punya punya punya apa ya punya pahala untuk menyampaikan kepada adik hmm. atau ponakan tadi ya yang mentransfer uang hendaknya tidak melalui dunia bank konvensional hmm. harus kita ingatkan itu. Adapun kalau memang tadi kasusnya dari pihak pemerintah yang memberikan pensiun tadi tidak mau kecuali melakukan konvensional ya mm-hmm. dan tidak bisa diusulkan maka anda ambil dan uh, semoga setelah itu anda tidak butuh lagi dengan dengan dana pensiunan <laughs> lagi yeah. karena kita perlunya menjauh daripada sesuatu yang ada tidak baiknya keharuman keharuman karena itu punya makna mendukung juga selagi masih kita bergabung di situ mm. makna mendukung Allah alam besok. Subhanallah. Baik. Jadi harus ada kesadarannya. Abang menambahkan? Cukup sudah. Cukup baik. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah tergabung via telepon. Kita beralih ke sahabat yang tergabung via FB Radio hmm. ya Om Redia. Ya. Baik, ada Zaid Sihab, Syahab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebal khair Buya dan juga Bang Hak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Mm-hmm. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad. Baik, Al Fakir mau bertanya Buya gini, bagaimana Islam memandang ketika seorang anak lebih banyak diasuh oleh babysitter ketimbang ibunya sendiri mm -hmm. seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang karena ibunya itu nggak mau repot dan apakah nanti akan bisa mengubah kasih sayang atau karakter anak terhadap ibunya dikarenakan kedekatannya pada bayi kecil, kedekatannya pada masa bayi kecilnya hanya kepada Sama babysitter. Pengasuhnya. Hmm, baik. Subhanallah. Sangat besar watak akan meniru cara berbicara, kelembutan, -hmm. sentuhan. Akan tapi sebetulnya yang perlu kami jelaskan adalah uh, teguran kepada seorang ibu Mana kebanggaan dengan seorang anak? Sebab mm -hmm. nih, serigala saja itu sama mm -hmm. anaknya dia tidak mau lepas selagi Masya anaknya masih perlu tuntunan. Tuntunan iya. yang dikatakan jahat ya. Selagi belum bisa lepas sendiri pun ya. <laughs> Dia akan selalu perhatian. Masa kita kalah dengan serigala? Mm -hmm. Dan kebetulan eh, kadang seorang ibu ini yang katanya cerdas dia, ya, dia kamlot waktu kuliah. <laughs> ya. Ternyata sampai di rumah kok menjadi orang kalau mungkin kalau bisa kami katakan ya tidak cerdas lagi. Kalau bilang bahlul nanti terlalu. Eh, buktinya apa? Ilmunya yang banyak begitu, ilmu pendidikan kadang-kadang, doktor ilmu tarbiyah atau S1 hmm. ilmu tarbiyah, ilmu hmm. pendidikan. Hmm. Ternyata sampai di rumah ya, anaknya diberikan kepada baby sister ya, dan dia lebih sibuk dengan yang di luar. Ya. Jadi suruh berpikir aja lah ini kira-kira benar pun tidak kayak begitu. Jadi pertanyaan Habib Zaid Sahab tadi jelas itu salah. Jelas itu salah. Kalaupun harus memilih orang, mungkin kita punya kesibukan yang lain. Hmm. Harus pilihkan seorang yang ya. yang soleh, solehah, yang -hmm. baik ya. Karena mungkin anak kita banyak, eh, ada orang yang merawat anak kita. Boleh. Atau kita bisa membawa orang yang baik ya, hmm. yang mm. bisa memperdengarkan Al-Quran di telinganya. Sebab kadang seorang baby sister itu capek. Akhirnya apa? Sambil gendong anak televisi, Mm-hmm. yang tidak tahu. Kira-kira relakah anak kita dicekoki setiap hari dengan sesuatu Sinetron. yang seperti itu? Nah, ini adalah harus berpikir para orang iya, tua. Iya, iya. Jadi kalau jawabannya jelas salah, kalau di video dari Islam mm-hmm. tidak dibenarkan. Iya. Kecuali baby sisternya adalah seorang yang solehah ya, yang lembut, yang ini dan seorang ibu punya tugas yang lebih penting lagi misalnya hmm. kan mungkin seorang ibu merawat ibundanya yang sakit seorang ibu merawat suaminya yang sakit kan hmm. seorang ibu untuk mencukupi keluarga karena memang tidak cukup saat itu ya kan hmm. nah, kan nah, maka saat itu masuk akal akan tapi yang menjadi masalah adalah suami juga memberikan nafkah yang cukup tidak ada kesibukan yang lain tak tanya pak semuanya urusan bisnis Sebenarnya dia seneng shopping sama nganterin anak yang iya. gede nunggu di sekolah favorit di Cirebon atau di luar Cirebon, hmm. nunggu sambil gunjing sana sini, nanti siangnya makan bareng sana keliling, tok begitu. Hmm. Mm-hmm. Anaknya di rumah juga. <laughs> Ini adalah kebiasaan-kebiasaan ibu-ibu yang punya anak sekolah favorit. Nah, sekolah favorit. <laughs> Mohon maaf ini sekolah favorit di mana saja kan ada ya, kita tidak yeah. Iya. sekolahnya. Lihat bukan ngaji lihat kumpul hanya pamer kemarin saya baru beli baju di Singapura -hmm. ya laptop anak saya baru saya belikan di Malaysia kemudian insya Allah minggu depan saya akan pergi ke Prancis ada cerita -hmm. begitu terus. Arisan keliling. Uh, ah, arisan makan. <laughs> Sehingga semua rumah makan yang Cirebon dikenal. Nah, rumah hmm. makan enak ini. Wah, wow, wow. apa itu semuanya? Enggak hmm. pantas. Itu bukan seorang pendidik. Anaknya dimanakan yang lain. Ya. Nah, menjaga anak baik. Ini kita perlu berpikir sajalah. Kalau hmm. jawabannya hmm. adalah sangat jelas. Tidak seperti itu pendidikan Islam. Hmm. Kelembutan ya. Sampai Nabi SAW. Di al kalau sendiri apa Pak? ya yama ini. Dua tahun ya. Kemudian hak hadonatul hak hadonah itu hak mendidik anak itu di dalam Islam diberikan kepada siapa? Kepada seorang ibu, ibu. sampai usia tamis Jadi kalau terjadi persengketaan antara suami istri, maka lihat yang dimenangkan siapa? Ibu istri, hmm. asalkan ibunya seorang muslim. Hmm. Dan sebelum menikah diberikan kepada seorang ibu. Ibu. Hmm. Karena apa? Ini makna iya. seorang kelembutan. anak. Jalan hmm. baby sister yang belum punya pengalaman punya anak, lihat, tidak tahu pendidikannya di mana, iya. apalagi mendapatkannya dari iklan. Hmm, ya kan? Penyalur. <laughs> penyalur dan sebagainya. Subhanallah. Wahailah wahai orang-orang kaya yang mendengar suara ini, menjadilah orang yang cerdas yang sesungguhnya. Lihat, hmm. kekayaanmu sudah ada. Sebab yang punya baby sister biasanya orang kaya kan. Ya, Wanita karir juga punya. Ya. <laughs> Jadilah orang kaya yang benar. Jangan sampai anak kita kita hancurkan dengan Betul. dengan kedunguan kita, kebodohan kita wahai para hmm. ibu-ibu mulia. <laughs> Insya Allah ini tidak ada yang dungu ya. Kami amin, dengan bahasa kasar begini karena saya cinta toh. Iya. Betul-betul kadang hmm. masya Allah ya. Tidak pernah perhatikan Betul. urusan anak Allah alam Baik subhanallah. Hmm, hmm, hmm. Ini ironis ya bang ya. <laughs> Rupiahnya sudah didapatkan iya. gitu kan ya. Tapi anaknya nggak malah dikasihkan ke pembantu orang lain pembantu -mm. pembantu yang notabene kita nggak pernah tahu basicnya seperti apa, iya. pola asuh yang diterima basic juga seperti apa. Padahal di gitu kan. awal uh, anak adalah sangat penting. Ya. Betul. Ya. Dan mereka bekerja atas nama anak, tapi iya. pelan-pelan iya. menghancurkan anak. Anaknya. Ya, abang, iya, Itu kalau dia punya peliharaan kucing yang disayangi, nggak mau orang lain yang ngurus itu. Iya, bang. ah, kok sakit kamu ngurus gini. Pokoknya aku nggak mau diurus dokter yang... ya, bang. <laughs> Jadi sepertinya Eh, berbalik ya, Oh, iya, fokus yang salah saja dan itu betul-betul -hmm. tadi Buya sudah sangat tegas insya Allah. Baik, cukup? cukup. Kita menyapa Marhad yang ada di Blitar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Buya dan Bang Hak mau nanya nih gimana cara mendidik dan juga mengatasi anak yang menjadi korban KDRT ibu dan bapaknya? Apakah -hmm. hanya diserahkan ke pesantren saja sudah cukup atau ada solusi yang lainnya? Terima kasih korban korban dari korban, ada iya. ibu dan anak <laughs> ayahnya ini pendengar yang di ya dari ya? Samara katanya Samara atau MBS ya MBS mm-hmm. Blitar dari MBS Blitar ya atau dari Samara aku. ya solusi pertama adalah ya hentikan KDRT-nya mm -hmm. kita harus berbenah dong jangan menyerah dong jadi anak diserahkan ke pondok kita berantem terus yuk kan nggak pantas begitu ya. Yeah. Hmm. <laughs> Jadi harus berusaha di rumah dibenahi. Ketahuilah kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh terjadi. Kalaupun terjadi harus segera dihentikan karena itu kedoliman yang luar biasa. Akan tapi dalam keadaan tertentu mungkin seorang anak harus dijauhkan dahulu dari dari orang, orang tuanya, tuanya yang saat hmm. ini belum indah dan harmonis ya. Maka harus keluar pesantren. Nah maka pesantren itu Uh, setelah Anda benar di dalam memilihnya, itu sangat membantu setelah Anda benar di dalam memilih. memilih. Ya. Bukan asal pesantren loh ya. Mm Karena pesantren juga kadang akhlak tidak ditekankan. Hanya mm anak nginap tidur saja ada. Tidak pernah ditekankan bagaimana berbakti ke orang tua. Tidak pernah ditekankan bagaimana. Hanya pondok. Ternyata ada pesantren di situ. Jadi lagi kemungkaran juga ada. Jadi setelah Anda benar memilih pesantren adalah benar anak itu. Mm Dan itu adalah termasuk solusi saat ini. Yeah. Kalau tidak mau gimana lagi? Sekarang di rumah berantem terus ke, ke, ke, ke, ke Eh, tidak indah tidak rumah tangga tidak indah tidak harmonis anak itu lihat pulang sekolah pun malas pulang ke, rumah ke rumah ke rumah hmm. lalu kemana ke gardu iya. ke perempatan rame-rame naik motor rangreng sana kemari Nah, Masya Allah. Akan tapi lihat, kalau dimasuk ke pesantren dan benar, itu sangat membantu. Bantu. Tapi lebih penting dari itu, hentikan dulu dong di rumah itu untuk tidak hmm. serus-serus macam itu. Sadar. Dan sebetulnya, sadarnya orang yang tidak sadar itu gimana ya? Sadarnya orang tidak sadar bisa. Ya. Ah, di saat pengen menyekolahkan anaknya ke pondok itu kan maknanya mungkin ya dia sadar. Bahasa di rumah itu nggak be, nggak baik. Be, gak baik. Tapi kenapa kok di saat kok kayak ada orang nggak sadar begitu? Baik ini adalah sesuatu hal yang yang yang memang harus selalu di di eh, di, di, di, di direnungi ya agar kita bisa bisa benar. Pondok termasuk solusi di saat di rumah tidak memungkinkan. Mohon maaf bukan saja KDRT, e. bukan saja urusan kekerasan di dalam rumah tangga, akan tapi kebrutalan moral yang ada di rumah dan lingkungan. Sehingga kedekatan kepada orang tua harus ditunda. Jika seorang tua menyadari bahasanya lingkungannya tidak mendukung. baik. Tidak mendukung. Ada lingkungan yang subhanallah. Perzinaan sudah umum. Tidak ada, Masya Allah, ada kampung yang kita masuk pun merinding. Masuk kampung merinding. Ya. Kalau sudah itu hamil, luar nikah, sana begini, begini, begini. Perzinaan sudah bebas mabuk juga sudah sudah, sudah bebas. Ya, nah, kalau sebagian itu, sehari-hari. Ya pilihannya adalah bagaimana anak dikeluarkan dari tempat tersebut. Iya. Ya. Agar tetap selang, selamat. selamat, aman, ya kan oh, begitu. Iya. Karena anak akan di, dilirik oleh orang-orang yang jahat, eh, nggak benar, akan dirusak. Biarpun anak laki-laki, Sebab hmm. Eh, dunia kejahatan pun mereka punya rombongan yang menyuruh pada keja kejahatan. kejahatan. Sehingga berapa hmm. anak ada sebuah cerita anak saya umur um, um, kelas 5 SD diajak diajari minum minuman keras. keras subhanallah. Lah ini kan luar biasa. Sampai ada diajari untuk melakukan perzinaan. Anak saya baru SD. Hmm. Anak laki-laki bukan perempuan ya mohon maaf. Hmm. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan mungkin diperkosa dan sebagainya kan. Yeah. Tapi anak laki-laki rupanya setiap hari diajak mampir senang makanya anak saya tidak pernah pulang jarang. Rupanya apa diajak nonton yang enggak-enggak akhirnya melakukan naudzubillah Subhanallah. Jadi kalau lingkungannya tidak baik maka ini. jadi bukan urusan kekerasan saja. Iya. Lingkungan tidak baik harus Anda pastikan anakku tidak boleh selamat di iya. tempat ini. Harus selamat Allah alam. Iya. Ya, subhanallah. Hmm. Abang mana maka? Iya, paling tidak itu yang pertama diperbaiki adalah mental orang tuanya. Orang tuanya. Iya, mental bukan Hubungan. kalau bukan tadi kan uh, anaknya <clears throat> anaknya harus dibagaimanakan. Oh iya. Hmm. Paling tidak kita benahi dulu mental mental beliau karena orang tua itu nanti ada ada ada perbaikan tersendiri. Hmm. Jadi dua sisi. Cermin perbaikan. anaknya bang buat iya, tuanya betul. nanti. Oh, iya betul itu perbaikan harus ada dua sisi. Kalau uh, yang yang <clears throat> yang diperbaiki orang tuanya saja psikologis hmm. yang anak ini bisa membekas. Jadi iya. kedua-duanya harus harus kita perbaiki orang tuanya hmm. kita perbaiki anaknya juga kita perbaiki karena membekasnya luar biasa itu hmm. apalagi nanti itu menjadi apa uh, sampel dalam kehidupan hmm. dia anak, kan? anak sehingga di alam ukur. betul di alam bawah sadarnya itu mencerminkan bahwa seperti itu dibenarkan betul, betul. dan itu akan tumbuh sewaktu-waktu nanti menjadi bom at bom ledakan suatu saat kan bom ya, waktu ya. bang iya bom waktu suatu saat hobi juga nanti dia berumah tangga ah, betul betul itu ya, dia akan akan merusak kehidupan dia makanya dua-dua sisi tadi harus dibenahi berarti hmm jiwanya harus distabilkan dan disehatkan ya Bang iya, ya. Bisa jadi anak nanti uh, eh, bisa menyehati orang tuanya. Betul. Iya, iya. kalau dididik dengan baik. Betul. Jadi hmm, model baik. ya Bang ya iya. anaknya jadi orang tuanya sadar. Mm -hmm. Baik Pertanyaan terakhir dari SMS 656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, bu ya. dan juga Bang Han saya mau bertanya, bagaimana caranya membangun mendidik karakter anak agar bisa patuh pada kedua orang tuanya yang sudah bercerai, hmm, tapi hmm. anak dilarang ikut bapaknya oleh si istri, oleh ibunya ya. Dan ibunya itu si istri bahkan saat bapaknya berusaha tetap bertanggung jawab terhadap anak ya, itu marah-marah istrinya mau, dan gitu bercerita kepada tetangga-tetangga menjelekan mantan suaminya hingga eh, anak-anak juga ikut uh, eh, menjelekkan orang tuanya. Iya, ikut uh, marah atau juga nggak terima apa namanya menjelekkan bapaknya. Jadi uh, bapaknya itu jelek aja di mata anak-anak juga. -hmm. Itu seperti apa? Ya kesalahan perceraian itu ada di dalam syariat Islam. Akan yeah. tapi bagaimana bercerai dalam Islam? Tasrih bi ihsan dengan Kalau baik, terjadi ya. perceraian adalah perceraian dengan cara yang, yang baik. Yang hmm. baik. Ini adalah kaidah. Karena kalau perceraian tidak baik, maka ada istilahnya broken kan, hmm. menjadi rusak di dalam rumahnya. Hmm. Karena perceraian orang orang tuanya. Akan hmm. tapi perceraian yang baik ada disyariatkan dalam Islam. Karena di saat suami istri tidak bisa terus menerus hmm. bersatu, karena satu hal yang mungkin tidak bisa diceritakan ya, karena kasus hmm. di dalam rumah tangga itu tersebut, sehingga harus terjadi perceraian, harus tetap indah. Hmm. Dengan cara apa? tanpa harus menghujat. Cuman permasalahannya biasanya cari pendukung, bukan? Ini bukan saja di saat bercerai loh ya. Kalau sudah cari pendukung anak, anak itu, iya. tidak bercerai, tetap nggak benar itu anak rusak. Apalagi ber bercerai. Iya. Ya, apalagi bercerai. Justru di saat perceraian ini, kalau seseorang yang telah bercerai, kalau anda ingin menyelamatkan anak, ajari anakmu untuk tetap menghargai orang tuanya. Orang tuanya. Hmm. Jadi kalau anda seorang istri, ajari anakmu untuk menghargai bapaknya. Karena dia akan menjadi anak yang berbakti. Jangan kecemburuan anak. Nanti kalau ke bapak gimana? Ya, hmm. Ya diingatkan kalau di saat melakukan kesalahan diingatkan akan tapi tetap diajari. Bahkan mungkin akan ditutupi permasalahan perceraian ini. Perceraian ini karena Allah yang mengatur seperti ini nak. Hmm. Abahmu bapakmu baik. Kita tidak ada apa-apa. Yeah. Bapakmu adalah tetap bapakmu nak. Sebetulnya kalau bahasa begini malah tersanjung. Sang ya. anak sendiri malah cenderung kepada ibu yang baik. Ibuku baik benar. Yeah. Rupanya masih menganjurkan aku untuk silaturahmi ke bapak dan sebagainya. Dan bapaknya pun begitu nak ibu, ibu baik, baik dan hmm. seterusnya. Ya apa yang ada di dalam hati sang anak? Dia akan hormat kepada bah? bapak. Bapak sekarang hmm. cacing maki hujat menghujat. Ada urusan nafkah. Asalkan rizkinya halal, terima nafkah dari sang suami misalnya. -hmm. Suaminya kadang-kadang seorang istri karena kaya mengatakan tidak, tidak menerima. Saya sudah bisa beri, bisa. saya bisa melakukan semuanya. Oh, tidak seperti itu. Anak tidak akan putus dengan bapaknya kan? ya, tidak akan putus ini, selamanya kepada bapak. Tidak ada mantan anak. Tidak ya. ada mantan anak. Tekan tapi lihat. Justru ini akan kita dekatkan. Pemberian dari orang tuanya semoga berkah, keringanan, hmm. kemudahan. Karena itu sedekah yang luar biasa besar. Sedekah yang pahalnya gede adalah sedekahnya seorang bapak kepada anaknya. Hmm. Anak, dan itu kemuliaan. Asalkan rezekinya apa? Halal. Halal. Hmm. Bersih. Terima dengan baik dan didik. Dan jangan takut kehilangan sang anak. Ya. Hilangnya anak itu adalah hilangnya akhlak biarpun dekat sama bapak kurang ajar, itu kan hilang. Mm -hmm. ya. Akan tapi jika anak itu baik lihat, mm. menghargai bapaknya, mantan bapaknya, menghargai man, mantan, mantan suaminya, bapak, mantan suaminya, yeah. menghargai mantan istrinya, maka ketahuilah anak akan baik. Mm. Kalau sudah anak berbakti lihat, mungkin itu bisa menjadi sebab keindahan semuanya. Biarpun anak anak apa anak apa ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu mungkin sudah sama-sama menikah. Iya. Yeah istri bernikah, suami mah menikah lagi. Iya. Menikah. Mm. Ternyata anak itu tetap, indah. Saat ke ibu indah, saat ke bapak in, indah. indah lihat, mm. akhirnya baik. Jadi inilah tasrih ihsan, melepas dengan kebaikan itu adalah yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sorry, sorry. Maaf. Seandainya pasangan itu jahat kayak apapun, haram loh ya kita menggunjing Mm-hmm. Haram hmm. menggunjing apalagi menggunjing dengan anak. Mm-hmm. Sudah menggunjing dosa, ngerusak ah, anak juga. Anak. Mm-hmm. Kecuali masalah akidah, takut terjerumus. Nak, bapak akidahmu seperti ini, Nak. Sebetulnya hmm bapakmu baik. Kamu tetap baik dengan bapakmu, tapi ingat hmm kalau bisa bapakmu dikembalikan ke akidah yang benar, Nak. Ya. Oh. Yang begitu. Atau kalau bapak tidak sholat misalnya. Mm-hmm. Nak, bapakmu tidak sholat, tapi kamu harus sayang bapak. Jadi targetmu kamu boleh ke rumah bapak. Targetmu apa? Agar ya. bapak bisa sholat. Bisa sholat. Nah, ini kan indah. Jadi bapakmu pemabuk nak. Jangan bapakmu mabuk, nggak bener main perempuan dan sebagainya. Iya. Wah, wah, kan. Jangan didekati. Nah, <laughs> kalau kamu pernah dengar apa tentang mm -hmm. bapakmu? Iya katanya bapak begini. Itu kan nah. kata tetangga. Hmm. Kata tetangga, kata orang. Tapi ibu kan tidak ngomong begitu nak ya. Mm -hmm. Tapi bagaimana kebetulan bapak itu apa kok suka berzina sama main perempuan? Nah, kalau seandainya kan bisa pakai itu. Yeah. Tapi bapak baik loh nak. Kalau seandainya bapak suka main perempuan misalnya. Iya. Ketahuilah kamu adalah anaknya. Tugas Tugasmu adalah bagaimana bapak berhenti. Mm Kalau bapak umpin menikah suruh menikah. Kan yeah. begitu. Mm -mm. Kadang dendam sampai sampai masuk neraka. <laughs> <laughs> tidak keindahan itu harus ada. Jangan diajak anak untuk menggunjing, dirusak hatinya hmm. dengan kecemburuan-kecemburuan yang salah. Sudah pisah masih cemburu kan aneh. Yeah. <laughs> ada yang baik. Inilah yang harus dihadirkan. Ada per perpisahan, ada kata indahnya perpisahan itu tetap menjadikan Indah, anak itu ya. selamat. Ada hmm. seorang bapak mengatakan, kamu tidak boleh dekat sama ibumu. Ibumu belacur, ibumu gini. Gak benar kalau kamu dengan ibumu nanti anak. Sekarang bapak sudah jadi jelek kan? Hmm. Iya. Menggunjing orang berzina adalah lebih dari zi zina. zina pasti ya tidak nak, dirangkul, dipeluk. Ibumu harus kembali ke nak ya. Ibumu baik dulu baik. Mungkin karena satu hal yang kamu dengar saat ini. Maka tugasmu nak, dapat tugas dari abah ya. Apa-apa. -hmm. Kamu sering datang ke ibu, lihat. Pertama untuk kontrol ibumu. Kedua yeah. adalah untuk menampakkan kasih sayangmu untuk bisa berbakti. Ketiga untuk mengembalikan anakmu, ibumu kepada kebaikan. kebaikan. Kalau kamu hmm. bisa berhasil, ah, masalah ibu. So, Tapi kenapa apa perpisahan dengan bu? Kalau perpisahan ini masalah lain, nak ya. Bukan karena apa? Bukan karena abah tidak baik. Bukan dia tidak baik dengan abah. Dia baik dengan abah. Cuman perpisahan ada ini Allah atur, nak. Maka jangan sampai setelah berpisah sama-sama masuk neraka. Kamu nak yang punya tugas untuk Hmm. menyelamatkan hmm. ibu. Nah, ini kan hmm. enak anak itu. suka orang tua cuma ki olok-olok sak kampung diajari semua untuk untuk mencaci suaminya. <laughs> Inilah. Memang itu wanita hina atau laki-laki hina? Laki-laki mulia akan selalu berkata mulia. Subhanallah. Kadang per, kadang hujat-hujatan, kadang fitnah. Hmm. ini membawa fitnah loh. Kadang-kadang yang tidak terima langsung membawa cerita macam-macam. Dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolong. Sementara semakin dekat kepada Allah akan baik, semuanya ada jalannya. Perpisahan jalan, ya suami baik, istri bah, baik. baik. Hmm. Kamu akan ketemu dengan jodoh masing-masing, Kan masuk surga selamat semuanya. Baik, Allah alam Baik, subhanallah. Baik. Hmm. Terima kasih ya. <laughs> Over limit Bu ya dan juga Bang. <laughs> Mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang sudah tergabung melalui SMS ya. Belum sempat kami sapa. Abang sebagai klunya, hmm. jika kalau gitu ya, jika terjadi perbedaan antara suami dan istri dalam mendidik anak harus seperti apa? Iya kembali kepada tema bahwa semoga <clears throat> kita memiliki suami dan istri memiliki cara pandang yang sama, sama. prinsip mm -hmm. yang sama yaitu prinsip kepada kebenaran mm -hmm. yang fundamental. Kedua-duanya harus sepakat bahwa yang utama ditanamkan kepada sang anak adalah kebaikan-kebaikan dan kebenaran, kejujuran, ya, hmm. kerendahan hati, ketulusan dan lain sebagainya. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang menjadi utama. Lalu setelah itu ajarkan kepada yang mendukung pola-pola bagaimana supaya dia punya pengetahuan umum, punya keterampilan, punya skill. Jadi itu yang mendukung dan menopang karena kecintaan hmm. kepada Allah dan Rasulullah menjadikan ia pantang menyerah, ia rajin rajin, ia sabar, ia mau berupaya menjadi yang terbaik. Itu utama itu. Hmm. Nah, selanjutnya hanya mendukung, jangan dibalik, jangan dibalik. Orang hmm. mengutamakan uh, pengetahuan secara dunia, ini Hmm. tanpa ada dukungan yang kuat secara uh, etika agama. Nah, memiliki cara pandang yang tepat seperti itu akan menjadikan kompak di dalam menata anak-anak di masa depan insya Allah. Subhanallah baik. Hmm. Bu ya, lunya untuk pagi hari ini? Cukup insya Allah. Intinya ayo kita kompak. Hmm mendidik anak ya kompak dengan mengenal tujuan, tahu yeah. tujuannya baik, yeah. keselamatan dunia akhirat. Kemudian kita harus tahu jalan menuju tempat mm tersebut. Kemudian setelah itu apa? Baru ada kekompakan. Kemudian ada hal lain lagi yang harus diperhatikan empat hal tadi apa Muti? Empat hal ya Bu ya. Yang tadi, yang, yang tadi dari Abang. Ah, Sangat tahu. yang oh dari Bu ya. Yang, itu sudah lupa. tujuan, <laughs> hmm. tujuan yang iya. benar. Ya, benar sama Mas, jalan Bu ya. Iya. Jadi jalan yang satu lagi bisa mm -hmm. yang tadi untuk ah uh, pertama apa? Di dalam mendidik anak harus tujuan ada tujuan yang benar. Hmm. Enggak, tadi sebelum loyalitas tadi. Loyalitas. loyalitas. Empat. Hmm. Apa loyalitas ada pembagi kerja? Mm -mm. Membagi kerja. <laughs> Muti juga nyata. Setelah bagi kerja apa? pembagian kerja tolong menolong, iya, menolong ya, iya, loyalitas iya. kemudian mm -hmm. Sanjungan. memberikan penghargaan mm -hmm. kepada orang yang telah berjuang dengan kita. Mm -hmm. Maka ini akan ada wujudlah makna kekompakan yang sesungguhnya. Yeah. Wallahu a'lam. bisawab subhanallah. Baik, ya dan apa terima kasih. Kita tutup dengan doa keberkahan. Semoga Allah menjadikan keluarga kita adalah keluarga ahli surga semuanya. Anak-anak kita pun demikian. Diberi kebahagiaan, keindahan, yang Allah Maha tahu bagaimana Amin. Allah menghantarkannya di dunia dan di akhirat kebahagiaan di dunia dan di akhirat Amin. di diri dan keluarga kita dan anak keturunan kita semuanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala segala mempertemukan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.